Baik, kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah babun min asy an yastagisa bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Bab termasuk kesyirikan beristighosah meminta bantuan ya agar dihilangkan kesulitan kepada selain Allah au yad'a ghairah atau berdoa kepada selain selain Allah. Wa qaulillahi ta'ala wa la tad'a min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah ma apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepada dirimu dan tidak pula bisa memberikan madarat kepadamu fa in fa'alta maka jika engkau melakukan fa innaka idza minal zalimin maka sesungguhnya engkau kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim baik Yunus ayat 106 Munasabat hadzal babi li kitab tauhid kesesuaian bab ini untuk kitab tauhid annahu dzakara fi naw'an min anwa'i syirki al-munafi lit tauhid wa huwa an yastaghitha bi ghairillah yad'u ghairah Bahasanya beliau menyebutkan di dalam bab ini satu jenis dari jenis kesyirikan yang menafikan tauhid yang menafikan tauhid bahwa jenis kesyirikan tersebut adalah an yastaghitsa bighirillah meminta bantuan pertolongan supaya kesulitannya itu di, dihilangkan biwailah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain selain Allah baik kemudian an yastaghitsa ya Istaghatha itu. al satu thalabul ghaus, minta apa? pertolongan bantuan minta dilapangkan gitu ya. Wa wa izalatu syiddah itu menghilangkan kesulitan. Jadi kalau istighosa itu ketika kita tertimpa kesulitan ya, kemudian minta dihilangkan kesulitan tersebut itu namanya istighosah. Ya. Kalau doakan umum, bisa minta kesehatan, bisa minta di lapangan rezeki. Tapi kalau istighosah ini identik dengan perkara yang genting. Ya. Dalam kesulitan, dalam musibah yang besar kita beristighosah. Au ya doa al-farqu bainal istighosah wa du'a. Nah, ini dijelaskan perbedaan antara istighosah dan doa anal istighosah la takunu illa minal makrub minal makrub bahwasanya istighosah ya la takunu tidak terjadi kecuali dari perkara makrub perkara yang sulit apa bahasa lain Hah? dibenci eh, dalam perkara-perkara yang apa menyulitkan wa madu'a fa yakunu al makruh wa ghirihi adapun doa itu terjadi dari perkara yang dibenci dan selainnya ya minta kalau doa minta dihindarkan dari musibah atau minta supaya mendapatkan kebaikan-kebaikan Baik. Kalau istighosa dalam perkara yang makruh, ya. Kemudian ma la yanfa'uk in abadtahu. Perkara ma perkara tersebut yang diibadahi tidak akan memberikan manfaat kepadamu in abad tahu jika kamu beribadah kepadanya. Percuma saja. Sudah capek-capek, sudah mengorbankan akidah, ya tapi tidak bisa memberikan manfaat rugi walaya duruk in lam ta'budhu dan dia tidak akan bisa memberikan mudarat kepadamu jika kamu tidak mengibadahinya <coughs> baik walaupun misalkan berhalanya sangar ya sangat menakutkan tetap saja tidak bisa memberikan mudarat kalau dia kalau kita tidak beribadah kepadanya. Fa'in fa'alta ay da'auta min dunillah ma la yanfa'uk wa la Jika engkau melakukan yaitu jika kamu berdoa kepada selain Allah dia tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula bisa memberikan madarat. Idan apa? Fainaka min minadh zalimin. Kamu termasuk orang-orang yang zalim. Zalim di sini artinya minal musyrikin. Ya. Orang-orang musyrik. Jadi tafsirnya apa? Musyrik. Kamu termasuk orang mush, musyrik. inna syirka zulmi karena kesirikan sebesar-besar kezaliman. Ya, kesyirikan sebesar-besar ke zaliman. Baik. Dibaca setelahnya, alhamdulillah المعنى Ahsan. Mana global untuk ayat ini? Yan Allah, Nabi ya. Allah melarang nabinya untuk berdoa kepada seorang pun min sairil makhluk makhlukin dari semua makhluk ya melarang berdoa kepada semua makhluk al-ajizin yang lemah an isalin nafi lemah untuk memberikan manfaat ya wadafi dhar atau dur dan menolak madarat bahaya Suma bayana yubayyinu lahu hukmah kemudian Allah menjelaskan kepadanya huk, hikmahnya atau hukumnya ya hukmah hukumnya lahu firdu an Allah bi annahu yakunu hina idzin minal musyrikin lau furido kalau seandainya ya terjadi kalau seandainya terjadi anda rumah beliau berdoa kepada selain Allah bi'anau yakunu hidaidin maka e, sesungguhnya keberadaan beliau hidayatin ketika itu minal musyrikin ya kalau Nabi melakukan hal tersebut termasuk orang-orang musyrik fa in fa'alta khitabnya ini kepada nabi ya secara khusus ini menunjukkan penekanan ya atau tanbih peringatan besar dari Allah yang dikhitab nabi dulu tentu saja ini juga khitab pembicaraan ini ditujukan kepada um umatnya baik wa hadza nahyu amun dan larangan ini umum mencakup terhadap atau bagi semua um umat ya larangan ini mencakup bagi semua um umat ikrabalah akhwan Kesesuaian ayat tutup bab ini bahwasanya di dalam ayat tersebut fiha di dalam ayat tersebut anah ya adanya larangan dari berdoa kepada selain Allah dan bahwasanya doa tersebut adalah syirik yang menafikan tauhid ya yunafi coba ditasrif dulu Ahmad ngantuk apa lemas nih Yunafi. Rafi juga ngantuk. Gimana tasrifnya? Yunafi. Hmm, tasrif mudorenya. Yunafi. Ini kan mudore. Yunafi. Terus. Yunafiuna Kafi. Kaf, kafuna. Yunafuna. Tunafi. Tunafiani, Tunafiani, tunafuna tunafuna ya dan seterusnya baik kemudian faidah ikra Ahmad ya terus ya terus wabutlanu baik beberapa faedah dari ayat yang pertama bahwasanya doa selain kepada selain Allah adalah syirik besar syirik besar yang kedua bahwasanya anas nas bahwasanya sesungguhnya manusia yang paling soleh sesungguhnya manusia yang paling soleh siapa Nabi Muhammad SAW Lalu doa Allah kalau beliau berdoa kepada selain Allah sara al zalimin al musyrikin jadilah beliau termasuk orang-orang zalim yaitu termasuk orang musyrik fa bi ghairihi maka bagaimana keadaannya selain beliau ya maka bagaimana lagi keadaannya selain beliau baik yang ketiga bayanu ajzaliyatil musyrikin penjelasan lemahnya sesembahan orang-orang musyrik wabutlan wa ibadatiha dan batilnya peribadahan kepada mereka ya dan batilnya peribadahan kepada sesembahan-sesembahan mush, musyrikin. Baik, tambah satu. Kemudian qala al-muallif rahimahullah Qali wa yan wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu dan jika menahan Untukmu Allah dan jika Allah menahan untukmu bidurin satu kemadaratan ya fala tidak ada maka tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu kecuali di dia wa yuridka bi khairin dan jika dia Allah berkehendak untukmu kebaikan fala radda fadli maka tidak ada yang bisa menolak karunianya yusibu bihi man yasha'u min ibadih dia menimpakan dia menimpakan bihi terhadap kebaikan tersebut man yasha'u min ibadih kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hambanya Wahwal Ghafurur Rahim dan dialah Maha Pemurah, eh, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian Iqra <clears throat> Man siapa? Rafi Yusibka. Terus dafi'. Wa yamsaska artinya in yusibka jika dia menimpakan kepadamu menimpakan bidurin satu kemudaratan bifakrin ya menimpakan kefakiran menimpakan marot sakit atau selain itu dari berbagai macam musibah ya falaka syifalah maka tidak ada yang bisa mengangkatnya menolaknya kalau Allah sudah timpakan musibah kepada seseorang tidak ada yang bisa menolaknya fala rodda aila ada dafi'a rodda ini fi'il apa isim fa'il ya roddun rodda yaruddu roddan roddun mardudun. Baik, tidak ada yang bisa menolaknya. Baik. Kemudian mana Ijmalul ijmalu lil ayah ikra. itu? Ya. Baik, Hasan. Mana global untuk ayat? yakfiru Ta'ala, Allah Ta'ala mengkabarkan, annahul Mutafaridu bil mulki wal qahri wal ata. Bahwasanya dialah yang menyendiri. Dialah yang menyendiri bil mulki terhadap kerajaannya, wal qahri kekuasaannya, wal ata pemberiannya, wal man'i dan e, pencegahannya, artinya tidak memberikan. Wadhar bahaya manwadaf dan manfaat duna mawasiwa tidak selainnya ya artinya Allah yang menguasai me, yang merajai yang memiliki kerajaan yang bisa memberi yang bisa menolak ya memberikan madarat memberikan manfaat selainnya tidak bi, bisa duna mawasiwa baik kemudian fayal jamu min maka mengharuskan dari hal tersebut an yakuna huwal madu wahdahu al ma'buda wahdah maka jika keadaannya demikian kita harus apa eh, keberadaan dia Allah adalah satu-satunya yang di didoai dimintai doa ya huwal mad'u wahdah dialah satu-satunya yang kita berdoa kepadanya al-ma'buda wahdah yang diibadahi satu-satunya duna warhi bukan selain Allah miman la miman miman la yamliku li nafsi dharan wala nafan makhluk yang tidak memiliki tidak mampu ya bagi dirinya doron menolak bahaya wala naf'an tidak pula bisa memberikan manfaat untuk dirinya ya fadlan an an yamlikahu maliguri terlebih memilikinya untuk selain dirinya ya untuk dirinya saja tidak bisa menolak bahaya tidak bisa memberikan manfaat apalagi untuk orang la, lain Fum Abil, ikra, badah Kemudian kesesuaian ayat mukbab anafiha bahwasanya di dalam ayat tersebut bayan istihqaqillahi lil ibadah adanya penjelasan keberhakan Allah untuk diibadahi bidua dengan cara berdoa wa nahwihi dan yang semisalnya wa nadawiri syirkun dan bahwasanya berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan li'annahu la yanfa'u la yadurru karena Selain Allah tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak bahaya, mudarat. Ma yustafadu minal ayah, beberapa faedah dari ayat. Yang pertama, wujubu ifradillahi ta'ala bi tauhidil uluhiyah li tafarrudihi bi tauhidir rubiyah. Kewajiban mengesahkan Allah taala dengan tauhid uluhiyah karena menyendirinya Allah dengan tauhid rububiyah. Kewajiban mengesahkan Allah ya dengan tauhid uluhiyah karena menyendirinya Allah dengan tauhid rububiyah. Yang kedua, butlan wa du'ai warillah ajzihi an naf'in an naf'i man da'ahu wa daf'i dur wa daf'i dur anhu. Batilnya doa kepada selain Allah karena kelemahannya, karena ketidakmampuannya dari memberikan manfaat bagi orang yang berdoa kepadanya dan kelemahannya dari menolak bahaya dari orang yang berdoa kepadanya. Ya. Anhu dari orang yang berdoa kepadanya. Yang ketiga isbatul masyiah lillahi subhanahu adanya penetapan masyiah kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga punya kehendak. Yusibu bi may yasha'u min ibadih. Itu contoh ayatnya ya. Baik. Kemudian yang keempat itsbatu sifatayil maghfirah war rahmah lillah subhanahu ala ma yaliqu bi jalalih. Penetapan dua sifat magfirah dan rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Alama yaliku bijalali sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alama yaliku bijalali sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sama nama tapi beda hakikat. Manusia juga ada yang pengampun, pemaaf, tapi beda dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang penyayang. Manusia ada yang penyayang, tapi beda tentu saja hakikatnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait sifat semuanya ala mayaliku bijala bijalalih. Baik, alhamdulillah sudah selesai dari pembacaan dua dalil dari bab minasyirki ayastaghitsa sabiqurullah Au yadu'a ghairahu InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan berikutnya Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin